Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umroh para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua menerima amal ibadah yang kita lakukan dan juga mengampuni dosa kita semua. Hadirin sekalian, masih kita bersama kitab yang dikarang oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah yang beliau eh, beliau beri judul dengan Al-Aqidah Al-Wasitiyah Dan sampai kita Pada penjelasan Doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW Yaitu Allahumma Rabbas samawati sab'i Wa Rabbal ashir azim Sampai akhir hadis. Kemudian setelah itu Kita lanjutkan dengan Ucapan beliau Rahimahullah Wa qawlihi dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a ashabuhu aswatahum bidzikri dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat beliau mengangkat suara-suara mereka dengan zikir artinya mereka mengeraskan suaranya ketika berzikir disebutkan di dalam sebuah riwayat bahasanya mereka mengucapkan Allahu Akbar la ilaha illallah dengan suara yang keras dan ini terjadi ketika perjalanan mereka menuju ke Khaybar perjalanan mereka menuju ke Khaybar Khaybar ini adalah sebuah kota yang letaknya kurang lebih 200 km ke arah utara dari kota Madinah di dalam perjalanan mereka mengeraskan suara mereka yang mengeraskan zikir mereka kepada Allah Azza wa Jal Mengatakan atau membaca zikir Allahu Akbar, la ilaha illallah dengan suara yang keras. Maka Nabi SAW alaihi wasallam ketika melihat para sahabat yang mengeraskan suara ketika berzikir, beliau berkata kepada mereka dan mengatakan, Ayuhan nas, irba'u ala anfusikum." فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya tersebut, yang mengeraskan zikirnya. Wahai manusia, itu para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam irba'u ala anfusikum hendaklah kalian berlemah lembut terhadap diri kalian irba'u artinya adalah urfuqu yaitu berlemah lembutlah kalian sayangilah diri-diri kalian irba'u ala anfusikum hendaklah kalian menyayangi diri kalian fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang asam. Jadi maksud dengan asam adalah yang tuli. Kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli wala ghaiban dan bukan berdoa kepada zat yang gaib yang tidak mengetahui apa yang kalian lakukan Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia, hendaklah kalian sayangi diri kalian. Artinya jangan jangan membuat lelah diri-diri kalian dengan mengeraskan suara. Sayangi diri-diri kalian. Karena sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang asam yang tidak bisa mendengar. Wala ibad dan kalian juga tidak sedang berdoa kepada zat yang gaib. Zat yang tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian beliau mengatakan innama tad'una sami'an qariban sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Zat yang Maha mendengar dan juga qariban yang Maha dekat. Dan ini menunjukkan sifat di antara sifat-sifat Allah bahwasanya Allah adalah as sama di antara sifat Allah adalah memiliki pendengaran. Demikian pula al-qurb bahwa Allah SWT adalah dekat dengan hambanya. Dan ini menunjukkan tentang adab di antara adab-adab berzikir dan juga berdoa yaitu kita melirikkan suara kita. Karena Allah SWT adalah zat yang as-sami' al qari dialah Allah SWT yang maha mendengar dan dialah yang maha dekat sehingga tidak perlu seseorang ia mengeraskan suaranya dengan maksud supaya Allah mendengar apa yang dia minta. Karena Allah SWT adalah As-Sami' Allah maha mendengar Baik suara yang lirih Ataupun suara yang lebih keras daripada itu Maka Allah SWT maha mendengar semuanya Dan petunjuk Nabi SAW di sini menunjukkan bahwasanya yang, yang namanya zikir itu dengan merendahkan suara kita irba'u ala anfusikum hendaklah kalian menyayangi diri-diri kalian kemudian setelah itu beliau mengatakan innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya yaitu Allah azza wajalla itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada onta hewan tunggangannya. Sesungguhnya Allah yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher ya hewan tunggangannya. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha mengetahui. Dan kurb di sini adalah di dalam ilmu Allah SWT. Itu Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan maha mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Lebih mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Beliau mengatakan sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher hewan tunggangannya. Jadi menunjukkan bagaimana ilmu Allah yang luas dan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan dia beristiwa di atas arsy. Maha tinggi, dialah Al-Aliyul A'la. Dialah Al-Zahir yang maha tinggi. Tetapi Allah SWT juga maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sehingga di antara nama Allah adalah Al-Zahir Al-Batin. Al-Zahir artinya adalah yang maha tinggi dan yang dimaksud dengan al-batin adalah yang maha mengetahui. Dialah yang yang sangat mengetahui bawatinil umur. Yang sangat mengetahui perkara-perkara yang mendalam. Jadi Allah SWT maha tinggi dan dia maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Muttafaq alaih hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dan hadis yang sahih ini menunjukkan kepada kita yang pertama tentang adab yang kita di dalam berzikir dan juga berdoa. Kemudian yang kedua menunjukkan bahasanya Allah di antara namanya adalah As-Sami'. Dan di antara namanya adalah Al-Qarib. As-Sami' artinya adalah Maha mendengar ya dan mengandung sifat as-sama' yaitu pendengaran. Al-Qarib artinya adalah Maha dekat, mengandung sifat Al-Qurb ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang yang sahih ini. Baik, kemudian setelahnya beliau membawakan hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qawlihi SAW dan juga sabda Nabi SAW Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la تغامون fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha عليه muttafaqun Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kalian innakum sesungguhnya kalian ini maksud kalian di sini adalah orang-orang yang beriman Sesungguhnya kalian yaitu orang-orang yang beriman Satarawna Rabbakum Kalian akan melihat Rabb kalian Satarawna Sa di sini adalah artinya akan Kalian akan melihat Rabb kalian Yaitu di mana? Di jannah, di dalam surga Lilladina ahsanul husna wa ziyadah Allah SWT mengatakan di dalam sebuah ayat Bagi orang-orang yang ihsan itu orang-orang yang ihsan yang mereka memperbaiki amal-amalnya, memperbaiki ibadahnya baik yang zahir maupun yang batin. Lilladzina ahsanul husna bagi mereka al-husna yaitu jannah, surga. Wa ziyadah dan mereka juga akan mendapatkan tambahan. Jadi masa dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis. Beliau SAW mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala." Apabila penduduk surga sudah masuk semuanya ke dalam surga. Apabila penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, maka Allah SWT akan berfirman, "Turiduna syai'an azidukum 'alaihi" Maukah kalian aku tambah sesuatu? Yaitu ditambah nikmat. Maukah kalian aku tambah nikmat atas kalian? Maka ahlul jannah ya para penduduk surga mereka mengatakan, "Ya Rabbana, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar?" Wahai Rabb kami, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? dan telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka mereka sudah merasa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ya sudah dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari neraka setelah melalui perjalanan yang panjang kemudian Allah SWT yakshiful hijab Allah membuka hijabnya kemudian setelah itu yang mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fama u'tu syai'an ahabba ilaihim an nazar ila rabbihim azza wajalla yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka mereka yaitu penduduk surga tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai yang lebih mereka senangi yang lebih mereka berbahagia dengannya daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala jadi ketika mereka melihat wajah Allah, maka mereka merasakan ya bahwasanya kenikmatan yang di, di dalam surga yang mereka rasakan ini lebih ya lebih rendah daripada kenikmatan melihat wajah Allah SWT dan bahwasanya melihat wajah Allah SWT itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga yang sudah mereka rasakan. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Lilladzina ahsanul husna waziyadah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat baik maka mereka akan mendapatkan surga dan mereka akan mendapatkan tambahan. Jadi tambahan di sini maksudnya apa? Melihat wajah Allah SWT. Di dalam hadis ini menguatkan hadis tersebut. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Itu dengan mata kalian. Dengan mata kalian. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan satarauna rabbakum ayyana. Ya, itu dengan mata kalian, sungguh-sungguh dengan mata kalian. Kemudian beliau mengatakan kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Ada yang belum pernah melihat bulan purnama? Semuanya sudah pernah melihat. Demikian sebagaimana kita sudah melihat bulan maka kita akan melihat Allah Azza wa Semua orang yang beriman yang masuk ke dalam surga maka kelak akan melihat Allah swt. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat malam yang melihat bulan pada malam bulan purnama. Yaitu benar-benar akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan penyerupaan di sini bukan penyerupaan bulan atau penyerupaan wajah Allah dengan bulan, bukan. Tetapi penyerupaan di sini adalah ru'yahnya. Yaitu bahasanya kita akan melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan. Jadi tasbih di sini bukan tasbih al-mar'i bil mar'i, ya bukan menyerupakan sesuatu yang dilihat dengan yang dilihat maksudnya adalah bukan menyerupakan wajah Allah dengan dengan bulan bukan. Tetapi adalah tasbihur ru'ya birru'ya. Penyerupaan ru'ya itu melihat dengan melihat. Artinya sebagaimana kita melihat al-qamar yang melihat bulan, maka demikian pula kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Sungguh-sungguh kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan la tudham la fi ru'yatihi. Kalian tidak akan saling mendolimi ketika melihat Allah. Ya tudamuna di sini dari kata Noim, Jadi masa dengan Noim adalah al-jaur atau al-zulm, kezaliman. Artinya di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyifatkan untuk kita bagaimana kita kelak melihat wajah Allah. Yaitu kita melihat wajah Allah SWT dan kita tidak mendolimi satu dengan yang lain. Berbeda dengan yang di dunia, yang ketika kita melihat sesuatu yang berdesak-desakan, Ya terkadang kita menzalimi satu dengan yang lain, menyikut kanan, menyikut kiri, mengambil yang tempat orang lain. Tetapi ketika pula ahlul jannah yang mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT dengan melihat wajah Allah, maka mereka kelak akan melihat wajah Allah tanpa mendolimi satu dengan yang lain. Masing-masing melihat Allah di tempatnya. Masing-masing melihat Allah di tempatnya. Di dalam Eh, ada yang membaca ya ada yang membaca bukan la tadhammuna tetapi la tadhammuna. Maknanya adalah tidak saling mendesak satu dengan yang lain. Ya tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Dan ini menunjukkan bagaimana ya sifat ya orang-orang yang beriman kelak ketika mereka melihat wajah Allah SWT mereka tidak menzalimi satu dengan yang lain dan juga tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Masing-masing melihat Allah di tempatnya. Ya sebagaimana ketika kita melihat bulan. Ada yang pernah berdesak-desakan ketika melihat bulan? Enggak. Jadi masing-masing melihat bulan dari tempatnya. Baik. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla dhulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu maka kata beliau Apabila kalian mampu Tidak dikalahkan Atas solat sebelum Terbitnya matahari Dan solat sebelum tenggelamnya matahari Maka adalah kalian lakukan Maksudnya bagaimana? Apabila kalian mampu untuk tidak ketinggalan solat subuh dan solat asar Allah tuglamu ala salatin qabla salat sebelum terbit matahari, yaitu salat apa? Salat subuh. Wa qabla ghurubiha dan sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat salat asar. Karena dua salat ini adalah termasuk salat yang paling afdal. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya malaikat ini berkumpul pada dua waktu salat ini. Itu salat subuh dengan salat asar. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yata'aqabuna fiikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar ya saling bergantian ya di antara kalian malaikat yang yang bertugas di siang hari dengan malaikat yang bertugas di malam hari. Jadi mereka bertemu pada waktu sholat subuh dengan sholat sholat asar. Oleh karena itu beliau mengatakan barang siapa di antara kalian ya barang siapa di antara kalian yang mampu tidak ketinggalan sholat subuh dan sholat asar. Itu sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, dan, dan ini adalah menunjukkan keutamaan yang menjaga sholat berjamaah, yang khususnya sholat subuh dengan sholat sholat asar. Kalau kalian mampu, ya tidak ketinggalan ya sholat berjamaah, sholat subuh dengan sholat asar, maka hendaklah kalian lakukan. Ya, jadi menunjukkan tentang keutamaan yang melakukan sholat asar dan sholat subuh secara berjamaah di masjid dan balasannya bagi orang yang bisa menjaganya adalah akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya, di antara faedah yang kita, yang bisa kita ambil bahwa orang-orang yang beriman kelak di dalam surga akan melihat wajah Allah Azza Wajalla. Ia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yatullah tentang melihat Allah kelak di hari kiamat ini adalah uh, hadis yang mutawatir. Yang hadis yang mutawatir demikian pula ayat yang berkaitan dengan ru'yatullah ini uh, ada beberapa ayat yang diantaranya adalah ayat yang tadi kita sampaikan kemudian juga firman Allah wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira ya wajah-wajah pada hari tersebut dalam keadaan mereka berseri-seri, dalam keadaan bergembira. Ila rabbiha nadhira, mereka dalam keadaan memandang wajah Allah Azza wajalla. Ya, eh, hari, eh, pada hari tersebut wajah-wajah dalam keadaan berseri-seri ya sebabnya adalah karena mereka melihat wajah Allah Azza wajalla. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang ketiga beliau menafsirkan firman Allah kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun kalla innahum arabihim yawma yauma idin lamahjubun surat apa itu surat apa al munafiq eh, surat al mutaffifin surat al mutaffifin kalla innahum arabihim yawma yauma idin lamahjubun sekali-kali tidak sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir pada hari itu lamahjubun mereka dihalangi dari Rabbnya la mahjubun. Mereka dihalangi dari dari Rabbnya. Itu dihalangi dari melihat Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia menafsirkan ayat ini belum mengatakan dari sini diketahui bahwasanya orang-orang yang beriman melihat Allah. Karena orang-orang kafir dikabarkan mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan bagi mereka. Adapun orang-orang beriman maka mereka melihat Allah. Yang beliau mengatakan dari sini, ya ketika Allah SWT menjadikan orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah di hari kiamat, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman telah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan ila amthali hadhihi al-ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih bima yukhbiru bih. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan yang semisal dengan hadis-hadis ini. Karena beliau sebelumnya menyebutkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, ya setelah menyebutkan hadis-hadis tersebut, ila amsali hadhil ahadith dan hadis-hadis yang semisalnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak semua hadis tentang sifat beliau sebutkan di dalam kitab ini. Ya, beliau hanya menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tentang sifat. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan dan hadis-hadis yang semisalnya allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis tersebut mengabarkan tentang an rabbih, tentang Allah. Yaitu tentang sifat-sifat Allah bima yukhbiru bihi dengan apa yang beliau kabarkan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak semua hadis disebutkan oleh pengarang yang di dalam kitab ini dan e, semuanya kalau itu adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus kita imani dan harus kita yakini. Dan apa yang beliau kabarkan tentang sifat-sifat Allah azza wajalla harus kita imani sebagaimana datangnya tanpa kita menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian setelah itu beliau mengatakan fa innal firqatan najiyah ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik maka sesungguhnya al firqatan najiyah kelompok yang selamat ahlus sunnah wal jamaah yang mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah sudah kita terangkan ya kenapa ahlu sunnah wal jamaah dinamakan dengan al-firqatan najiyah. Ya kelompok yang selamat. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan akan berpecah belahnya umat beliau. Ya beliau SAW mengatakan Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan kulluha finnari, kulluha finnari illa wahidah semuanya yaitu 73 golongan tersebut akan masuk ke dalam neraka illa wahidah kecuali satu berarti beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di sana ada satu golongan yang selamat itu selamat dari perpecahan dan selamat dari neraka Allah azza wajalla akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu yaitu satu yang yang selamat. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qalu wa man hiya ya Rasulullah?" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa golongan yang selamat ini?" Ya, mereka ingin ia termasuk ia menjadi golongan yang selamat ini. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pertanyaan yang bermanfaat bagi diri mereka dan juga diri kita semuanya. Ya, mereka mengatakan ya Rasulullah wa man hiya? Ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat ini? Tampakkan kepada kami, ajarkan kepada kami sifat-sifat mereka sehingga kami bisa bersifat dengan sifat-sifat mereka dan kami termasuk golongan yang selamat tersebut yang tidak berpecah belah, yaitu tidak menyimpang dari jalan Rasulullah SAW dan mereka dikabarkan adalah golongan yang yang selamat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang berada di atas sunnahku dan juga sunnah para sahabatku. Artinya, mereka lah orang yang memiliki sifat ini. Itu orang yang masih senantiasa berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak menyimpang dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan tidak menyimpang dari jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memecah belah dirinya atau memecah belah agamanya, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka menyimpang dari sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Yang meninggalkan hadi sahabat yang meninggalkan petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka lah yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Dipuji oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka dan mereka berita kepada Allah SWT. Tentunya Allah meridai ilmu dan juga amalan mereka. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah orang yang hidup di zamanku. Itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik apanya? Apakah hartanya? Bukan. Yang mereka adalah sebaik-baik manusia di dalam ilmu dan juga amalannya. Di dalam ilmu mereka lah yang paling dalam ilmunya. Demikian pula di dalam beramal, mereka adalah orang yang paling baik amalannya. Ya, mereka adalah orang yang paling baik amalan. Ini menunjukkan ya keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, sehingga tidak heran bila Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis perpecahan umat ini yang beliau mengabarkan bahasanya orang yang selamat adalah orang yang tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dengan sunnah para sahabat radhiallahu anhu. Yaitu di dalam memahami dalil, ya di dalam memahami Al-Quran dan juga mengamalkan hadis Rasulullah SAW maka hendaklah kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiallahu anhu. Para ulama menjelaskan ya kenapa para sahabat radhiallahu anhu pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling baik dan paling bagus di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya yang pertama, karena mereka adalah ahlul lughah. Mereka adalah ahli bahasa, yaitu bahasa Arab. Ya, para sahabat Rasulullah anhu, mereka adalah ahli bahasa. Jadi untuk mengenal dan memahami Al-Quran demikian pula hadis Nabi SAW tentunya mereka lebih paham daripada orang lain. Orang yang tidak bicara dengan bahasa Arab. Kita misalnya yang dalam kehidupan dan kita adalah orang Jawa. Tentunya orang Jawa lebih mengenal tentang bahasa mereka daripada orang lain. Ya, orang Jawa ya ada istilah kalau e, kamu dalam bahasa Jawa ini bisa yang jenengan atau kowe atau sampean. Dan ini masing-masing ada penggunaannya. Ya masing-masing ada penggunaannya. Ya dan mereka lebih paham tentang penggunaan bahasa tersebut daripada daripada selain orang Jawa. Ya bisa menempatkan kalau kowe ini tuh ketika berbicara dengan orang yang sebaya atau orang yang lebih muda. Kalau jenengan maka yang lebih tua atau menghormati orang lain. Ini mereka lebih paham daripada selain orang orang Jawa. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum, kaum muhajirin dan juga ansar. Mereka adalah ahli lughah. Mereka adalah ahli bahasa Arab dan memang itu adalah bahasa mereka. Jadi mereka lebih memahami tentang Al-Quran dan hadis daripada orang lain. Kemudian yang kedua, mereka para sahabat radhiyallahu anhum langsung melihat bagaimana turunnya Al-Quran dan bagaimana keluar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau. Terjadi sebuah kejadian kemudian mereka sung merasakan dan melihat turunnya ayat tersebut. Apa sebabnya mereka lebih tahu? Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya. Mereka para sahabat radhiyallahu juga mengenal dan lebih mengetahui daripada kita tentang sababul wurud, tentang sebab adanya hadis tersebut. Dan orang yang demikian tentunya lebih memahami hadis dan juga ayat daripada selain selain mereka, daripada orang yang datang setelah setelah mereka. Kemudian yang ketiga, mereka para sahabat radhiyallahu anhum dikontrol pemahamannya. Apabila mereka sampai keliru dan salah di dalam memahami Al-Qur'an, atau memahami ayat di dalam Al-Quran atau memahami hadis Nabi SAW, maka di sana akan datang teguran. Di sana akan datang teguran. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika belum memahami firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum tadur." Yaitu orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk jadi yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang berarti siapa di antara kita yang akan mendapatkan keamanan? Dan siapa di antara kita yang akan mendapatkan petunjuk? Karena masing-masing dari kita tentunya pernah berbuat dolim dolim kepada dirinya maupun kepada orang lain. Ya, maka Rasulullah Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya zulm di sini, kezaliman di sini bukan bukan yang dimaksud dan dipahami oleh Abu Bakar. tapi ya, yang dimaksud dengan zulm di sini, kezaliman di sini adalah syirik yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah syirik, orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Mereka lah orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, bukankah engkau telah membaca ucapan Luqman kepada putranya ketika dia mengatakan Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Berarti syirik ini adalah sebuah kezaliman. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Karena dia mendolimi siapa? Mendolimi Allah. Dia menjadikan sekutu bagi Allah. Ini adalah kezaliman bagi Allah SWT. Ya, seorang hamba mendolimi Allah SWT. Zat yang telah menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya. Mengatur alam semesta yang harusnya hamba tersebut hanya mengisahkan Allah di dalam ibadah tetapi ternyata dia menyerahkan ibadah kepada selain selain Allah maka ini adalah kezaliman para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka salah di dalam memahami dalil maka akan segera datang apa teguran ya oleh karena itu kalau kita ingin selamat di dalam agama kita ya di dalam memahami Al-Qur'an dan demikian pula hadis maka adalah kita kembali kepada pemahaman siapa pemahaman sahabat radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah ucapan para sahabat, tafsir para sahabat radhiyallahu anhu telah ditulis oleh para ulama. Kita bisa kembali kepada buku-buku tafsir seperti tafsir At-Tabari rahimahullah. Beliau rahimahullah menyebutkan di sana ya ucapan para sahabat Demikian pula para tabi'in yang mereka belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana tafsir ayat ini. Ya, jadi kalau kita ingin selamat di dalam agama kita, kembali ya di dalam memahami Al-Quran dan Hadis kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah al-firqatun najiyah. Mereka adalah golongan yang selamat. Ya, fa innal firqatan najiyah maka sesungguhnya golongan yang selamat yang mereka berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan sunnah sahabat radhiyallahu anhum ahlus sunnati wal jamaah. Nama lainnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya adalah nama lain dari al firqatul Najiyah. Ya, kadang mereka dinamakan dengan al firqatul Najiyah. Terkadang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dinamakan demikian? Ahlus Sunnah artinya adalah ahli di dalam sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ahli ya di dalam bahasa Arab adalah orang yang paling dekat. Ya, ahlul rojul maksudnya adalah orang yang paling dekat dengan laki-laki tersebut. Siapa? Istrinya, anak-anaknya, makanya adalah ahlul rojul. Ini adalah keluarga yang ahlinya laki-laki tersebut. Nah, di, di, di, di dalam bahasa kita ada dikenal ahli kedokteran. Ya, ahli fisika. Kenapa dinamakan dengan ahli? Karena dia sangat dekat dengan ilmu tersebut. Lebih dekat daripada yang lain. Yang dia geluti senantiasa adalah ilmu tersebut, tahu kaidah-kaidahnya, tahu ilmunya baik yang sulit maupun yang yang mudah. Dia tahu tentang ilmu tersebut sehingga dia dinamakan dengan ahli. Mereka namanya atau nama lainnya adalah ahli sunnah. Mereka adalah ahli sunnah yaitu sunnahnya Rasulullah saw Alaihi Wasallam sangat dekat dengan sunnah Rasul dan mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam tidak membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini wal jamaah dan mereka juga ahli jamaah. Jadi masuk dengan jamaah di sini adalah jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Artinya mereka berpegang teguh dengan sunnah dan mereka ahlul jamaah yaitu berpegang dengan jamaahnya para sahabat. Jamaah para sahabat tentunya imamnya adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka tidak berpisah dan tidak memisahkan diri dari para sahabat anhu senantiasa berjalan di belakang para sahabat. Kalau mereka mengamalkan, mereka amalkan. Kalau mereka tidak mengamalkan, maka mereka tidak mengamalkan karena para sahabat yang lebih tahu tentang Quran dan juga hadis. Kalau mereka berjalan, mereka berjalan. Kalau mereka berhenti, maka mereka berhenti. Kalau para sahabat berbicara, mereka berbicara. Kalau mereka diam dari sesuatu, maka mereka juga maka mereka juga diam. Sehingga mereka dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah ahlul jamaah. Kemudian beliau mengatakan yu'minuna bidzalik. Ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman dengan semua itu. Itu beriman dengan Al-Qur'an, beriman dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yu'minuna bima akhbara Allah bihi fi kitabih sebagaimana mereka beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman dengan hadis, demikian pula mereka beriman dengan Al-Quran yang di, yang di dalamnya Allah SWT mengabarkan tentang sifat-sifatnya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Mereka beriman dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran Demikian pula dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis min ghairi tahrif tanpa mereka merubah, tanpa mereka menyimpangkan, baik menyimpangkan lafaznya maupun maknanya. Ini adalah akidah al-sunnah wal jamaah. Beriman dengan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang pertama min ghairi tahrif. Tanpa mereka merubah yang pertama adalah e, tanpa mereka merubah. Merubah di sini bisa merubah lafaz. Ahlu sunnah pantang untuk merubah lafaz ayat Al-Quran. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyimpang. Ya, ketika mereka yang membaca firman Allah, Wa kallamallahu Musa taklima, ya yang harusnya dibaca, dibaca Wa kallamallahu mereka rubah dengan membaca Wa kallamallahu ha ini adalah merubah harokat di dalam Al-Quran. Ini tidak boleh. Harusnya dia merubah kalam Allah Musa taklima. Yang artinya dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Berarti yang berbicara di sini siapa? Allah. Allah berbicara kepada Musa takliman dengan sebenar-benar pembicaraan. Berarti di dalamnya ada penetapan sifat kalam bagi Allah. Allah berbicara dengan siapa yang dia kehendaki. Nah, orang yang menyimpang yang mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima. Artinya Musa berbicara kepada Allah. Yang mereka ingin menafikan, ingin menolak sifat kalam bagi Allah. Sehingga mereka merubah Al-Qur'an dengan membaca wa kallamallaha Musa taklima. Musa yang berbicara kepada kepada Allah. Jadi ini adalah dinamakan dengan tahrif lafzi yang merubah lafadznya dan ini dilarang di dalam agama Islam. Demikian pula terkadang tahrif di sini, perubahan di sini bisa merubah maknanya. Ya, makna di dalam bahasa Arab yang sudah ma'ruf dan sudah diketahui oleh para oh, oh, oh, semua orang yang mengenal bahasa Arab. yang sudah ma'ruf maknanya. Kemudian dia rubah menjadi makna yang lain yang tidak sahih. Seperti misalnya merubah makna istawa di dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dirubah dengan istaula Istawa dirubah dengan apa? Istaula. Dan ini maknanya lain. Allah mengatakan Ar-Rahmanu al 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsh Dan istawa secara bahasa, ya secara bahasa Arab ini adalah 'ala wartafa'a wa sa'ida wastafa'a. Ya, meninggi artinya adalah meninggi. Allah istawa di atas arsh dan mana istawa adalah 'ala wartafa'a yaitu meninggi. Ada sebagian orang ketika mendengar ayat seperti ini, dia ingin mentakwil. Yang mentakwil dia itu merubah maknanya. Dia mengatakan maknanya bukan ala wartafa'a, tetapi maknanya adalah istaula. Dirubah maknanya dari makna yang benar menjadi makna yang tidak benar. Dan istaula ini maknanya lain dengan istawa. Karena istaula di dalam bahasa Arab ini digunakan yang untuk menunjukkan bahwasanya seseorang sebelumnya belum menguasai kemudian setelah itu menguasai maka ini dinamakan dengan istaula. Misalnya ada orang yang ia menyerang negara yang lain. Yang menyerang negara yang lain yang sebelumnya negara tersebut bukan kekuasaannya. Kemudian diserang, setelah itu negara tersebut kalah dan dikuasai. Maka orang mereka mengatakan si fulan istaula ala ala hadhil mantika Ya fulan telah menguasai daerah ini. Ini mereka menggunakan kata apa? Istaula atau istawa? Istaula, yaitu sebelumnya tidak menguasai, setelah itu apa? Dikuasai. Benarkah ya makna tersebut bagi Allah SWT? Ya kemudian saudara menafsirkan istawa dengan istaula. Berarti Allah sebelumnya tidak berkuasa, setelah itu Allah berkuasa. Ini adalah makna yang batin makna yang jelas-jelas salah. Dan ini dinamakan dengan tahrif maknawi. Berarti dia mengubah secara maknanya. Ya, merubah makna yang benar menjadi menjadi makna yang yang tidak benar. Ini tidak boleh. karena itu boleh mengatakan min ghairi tahrif. Tidak boleh mentahrif, tidak boleh menyimpangkan lafaz dan juga maknanya. Wala ta'tilin, demikian pula tidak boleh mentaktil Dimaksud dengan mentakdir adalah menolak. Ya, menolak atau menafikan. Ya, seperti misalnya Allah SWT mengabarkan bahwasanya Allah beristawa di atas arus, Kemudian dia menolak. Dia mengatakan Allah tidak beristiwa. Allah tidak beristiwa. Berarti dia menolak apa? Menolak sifat Allah. Yang sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, Amin tun fis Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas? Berarti Allah berada di mana? Berada di atas. Kemudian datang seseorang dan mengatakan, "Allah tidak berada di atas." Tapi Allah berada di di mana-mana. Berarti dia telah menolak hadis atau menolak ayat Allah SWT. Ini dinamakan dengan takdir yang dinamakan dengan ta'dil. Dia telah menolak, menafikan. Dan ini juga tidak boleh. Yang kewajiban seorang yang beriman adalah beriman dengan apa yang datang dari Allah SWT di dalam Al-Quran maupun yang datang dari Rasulullah SAW di dalam hadis. Baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak dan lain-lain. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa min ghairi takyifin wala tamthil. Demikian pula mereka beriman dengan ayat-ayat tersebut dan beriman dengan hadis-hadis tersebut yang berkaitan dengan sifat min ghairi takyif tanpa membagaimanakan. Dia mengatakan bahasanya sifat Allah seperti ini. Ini namanya takyif yaitu membagaimanakan sifat Allah dan ini juga tidak boleh. Dari mana dia tahu bahasanya sifat Allah demikian? Apakah dia dikabarkan oleh Allah? Tentunya tidak. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan mana dalilnya? Ini tidak lain kecuali ucapan tanpa ilmu. Min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan ya sifat Allah dengan mengatakan bahasanya sifat Allah adalah seperti ini. Wa min ghairi wala tamtsilin, demikian pula tidak mentamtsil, yaitu tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti mengatakan sifat Allah seperti sifat si fulan. Ya, atau istiwanya Allah seperti istiwanya si fulan. Berarti dia sudah mentasbih, dia sudah mentamfil. Dan ini juga termasuk al-qaul Allah bi ghairi Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dari mana dia bisa mengetahui bahasanya sifat Allah demikian dan demikian atau sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Dan Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Dan Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa yang sebanding dengan Allah azza wajalla. Lalu bagaimana seorang datang kemudian dia membaca ayat ini atau membaca hadis tentang sifat kemudian dia mengatakan bahasanya sifat Allah ini adalah sama dengan sifat istiwa Allah sama dengan istiwa si fulan. Ini namanya tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan Nuaim bin Muhammad, Syekh dari Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Ya, sungguh dia telah kafir yaitu keluar dari agama Islam. Mengatakan bahwasanya ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk atau mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk atau istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk maka ini keluar dari agama Islam man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar barang siapa yang menyerupakan Allah yang baik zatnya atau sifatnya dengan makhluknya maka sungguh dia telah setelah keluar dari agama Islam ya, jadi kita menetapkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak boleh kita mentasbih yang tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk tetapi kita katakan sifat tersebut tetap bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah dan dengan kebesaran Allah dan tidak sama dengan uh, sifat makhluknya ini adalah keyakinan siapa tadi ahlu sunnah wal jamaah ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah golongan yang selamat inilah keyakinan Rasulullah SAW dan juga keyakinan para sahabat. Kalau kita ingin selamat ya dan termasuk di dalam golongan tersebut yang dikabarkan oleh Nabi SAW alaihi selamat dari perpecahan dan selamat dari neraka maka darah kita berakidah dengan akidah al-firqatan najiyah golongan yang selamat yang memiliki nama lain ahlu sunnah wal jamaah dan setelah itu beliau mengatakan balhum al-wasatu fi firqil ummah kama annal ummata hiyal wasatu fil umam bahkan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah al wasat mereka adalah pertengahan ya mereka adalah orang yang ada di tengah pertengahan yang dimaksud dengan al wasat adalah orang yang di tengah dan dia adalah orang yang terbaik ya ahlu sunnah mereka adalah orang yang di tengah fi firaqil ummah di antara aliran-aliran di dalam umat ini. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya Ahlussunnah Sunnah wal Jamaah kalau dilihat maka mereka biasa di tengah ya di antara sekian banyak aliran. Dan ini akan diterangkan oleh beliau setelahnya insyaallah kita lanjutkan besok yang tentang penjelasannya bagaimana Ahlussunnah Sunnah wal Jamaah mereka berada di tengah di antara aliran-aliran tersebut kama annal ummata hiyal wasatu fil umam sebagaimana umat yaitu umat Islam ini mereka berada di tengah di antara umat-umat yang lain jadi ahlu sunnah wal jamaah dibandingkan aliran-aliran yang lain yang masih beragama Islam itu mereka berada di mana di tengah sebagaimana kita umat Islam semuanya ini mereka di tengah dibandingkan umat-umat kafir yang mereka berada di tengah dibandingkan umat-umat kafir daripada manusia yang lain yang kafir kepada Allah Azza wajalla Ya, dan eh, di antara contohnya misalnya ya eh, umat Islam mereka berada di tengah antara orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ya di dalam masalah keyakinan Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan, mereka berada di tengah antara umat Yahudi dengan Nasrani di dalam masalah keyakinan tentang siapa? Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi berkeyakinan apa tentang Nabi Isa? Bahasanya beliau adalah anak zina. Bagaimana seorang wanita melahirkan dan dia dia, dia tidak punya suami? Berarti dia adalah anak zina, anak yang keluar dari hubungan yang gelap. Ini diucapkan oleh siapa? Orang-orang Yahudi merendahkan Isa dengan sehina-hinanya. Dan ini kebiasaan mereka, tidak menghormati para nabi dan juga rasul. Ada di antara mereka yang difitnah demikian, ada yang dibunuh. Ya, seperti Yahya dan juga Zakaria, ada yang diusahakan untuk dibunuh seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada pun orang Nasrani ketika mereka melihat ada seorang anak lahir tanpa bapak. Ya, seorang wanita melahirkan seorang anak tanpa ada di sana siapa? bapaknya, tanpa ada suaminya. Berarti anak ini adalah anak siapa? Anak Allah. Ia mengatakan ini adalah anak anak Allah. Artinya mensifati Nabi Isa alaihissalam di atas sifat yang sebenarnya, yang seharusnya. Yang seharusnya disifati sebagai seorang manusia, kemudian disifati sebagai sifat ketuhanan. Sehingga mereka meyakini Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi mereka tafrid yang mereka tafrid yaitu menyia-nyiakan haknya Nabi. Adapun orang-orang Nasrani mereka mengangkat Nabi Isa tetapi di luar batasnya sebagai seorang manusia. Umat Islam berada di tengah-tengah. Apa keyakinan mereka? Nabi Isa adalah seorang Abdullah dan juga Rasul. Beliau adalah Abdullah wa Rasuluh mereka meyakini yaitu umat Islam meyakini bahasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Hamba Allah artinya bukan Tuhan. Hamba Allah artinya bukan Tuhan. Dia adalah seorang hamba yang menyembah kepada Allah. Ini bantahan kepada siapa? Kepada orang Nasrani. Bantahan kepada orang Nasrani karena mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Umat Islam mengatakan beliau adalah Abdullah. Beliau beliau adalah hamba hamba Allah. Kemudian mereka mengatakan wa rasuluh dan beliau adalah seorang rasul. Ini bantahan kepada orang Yahudi. Ya karena mereka menghinakan menghinakan Isa alaihissalam. Adapun umat Islam meyakini beliau seorang rasul berarti yang namanya rasul tidak boleh dihinakan. Beliau adalah rasul yang yusabda, beliau adalah seorang rasul yang dibenarkan. putusan Allah Azza wa Jalla dan memahami keutamaan beliau yang tidak mengatakan bahwa beliau adalah seorang anak zina dan seterusnya. Beliau adalah seorang rasul, beliau seorang hamba dan beliau adalah seorang seorang rasul. Ini keyakinan umat Islam. yang di tengah-tengah antara keyakinan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, oleh karena itu, ya di dalam Al-Qur'an di dalam surat Maryam ya ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang diberi syarat oleh Maria ya, yang disuruh bertanya kepada anak ini yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian Allah menjadikan Nabi Isa yang saat itu masih kecil bisa berbicara. Qala ini abdullah atani kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia mengatakan ya dan dia beliau berucap dan beliau dalam keadaan masih kecil. Mengatakan inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan atani al kitab Allah telah memberikan kepadaku kitab wa ja'alani nabiyyan dan Allah telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Berarti beliau adalah hamba Allah dan juga nabi. Ini adalah keyakinan yang umat Islam mereka berada di pertengahan antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga berada di pertengahan dibandingkan aliran-aliran yang yang lain dan insya Allah akan kita lanjutkan yang penjelasan ini besok. 五 بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya as-sidq yaitu jujur itu membawa kepada albir membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya albir yaitu kebaikan akan membawa seseorang ke dalam surga. Dan senantiasa seseorang yasduk. Senantiasa seseorang jujur. Wa yataharra sidqa dan dia berusaha untuk jujur. Dalam keadaan apapun. Ya, hatta yuktaba indallahi siddiqan sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq yaitu orang yang sangat kejujurannya ini menunjukkan tentang keutamaan jujur dalam eh, dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bercanda. Ya, dalam keadaan apapun maka dia berusaha untuk sidq. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu maas shadiqin Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur bukan bersama orang-orang yang dusta. Dan ini dalam berbagai keadaan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan jujur ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu adalah ya terkadang bercanda bersama sahabatnya. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang bercanda bersama sahabatnya. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis beliau bercanda tetapi beliau tidak pernah dusta di dalam candanya. Ya datang seorang wanita yang sudah tua renta dan beliau mengabarkan, ya dan wanita ini bertanya apakah ya saya akan masuk surga? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya engkau wahai wanita tidak akan masuk surga. Kemudian dia berpaling dan menangis dan dipanggil oleh Nabi maksudnya adalah ya orang yang tua seperti ini ya yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tua karena telah kelak semua akan dijadikan muda oleh Allah Azza wa Jadi beliau bukan berdusta. Ya beliau bercanda tetapi tidak berdusta. Ya. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau di dalam bercanda sekalipun maka beliau tidak berdusta. Di sana ada hadis yang menunjukkan tentang eh, keutamaan orang yang eh, apa meninggalkan kadib yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan canda. Dan di sana ada keutamaan khusus ya yang kurang lebih maknanya dia mendapatkan ya tempat yang mulia di dalam surga. Itu mantarakal e, mantarakal kadiban walau mizah orang yang meninggalkan e, dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Ya, dan ini perlu ya perlu perjuangan. Kalau terbiasa kita e, apa bercanda dengan berdusta bersama teman-teman kita maka ya kita mulai tinggalkan kebiasaan seperti ini ya dan kita berusaha untuk ya memperbaiki canda kita. Nah, sah atau tidak jika seseorang sholat dalam keadaan sujud, tapi di dahinya tertutup kupiah atau rambutnya, dahi tersebut tidak menyentuh langsung di tempat sujud. Beliau saw alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang. Ya kemudian beliau menunjuk kepada dahi beliau dan juga e, ujung hidung beliau dan juga dua telapak tangan dan dua e, lutut dan juga e, dua ujung jari kaki. Ini adalah tujuh anggota badan yang harus menempel ketika dalam keadaan sujud. Kalau ada salah satu di antara anggota badan tersebut yang jumlahnya ada tujuh tidak menempel maka tidak sah sujudnya. Ya. Dan jadi dimaksud dengan menempel di sini adalah meletakkan di atas tanah. Meletakkan di atas tanah dan tidak ada keharusan ya harus menempel kulitnya langsung ke tanah. Yang penting menempel di mana? Diletakkan di di tanah. Seperti misalnya antara itu apa? Kain Demikian pula seseorang terkadang sholat dengan kaos kakinya. Berarti ada batasnya antara jari kakinya dengan dengan tanah. Ini tidak masalah. Ya, jadi saat seandainya seseorang yang ketika dia uh, sujud, kemudian dia memakai kaos tangan atau memakai kaos kaki, maka tidak masalah dan tidak mempengaruhi uh, sah atau tidaknya sholat yang dia lakukan. Demikian pula apabila dia sujud, ya dan tertutupi dengan apa dengan sorbannya misalnya atau dengan kopiahnya atau dengan rambutnya tidak masalah ya tidak mempengaruhi e, sah atau tidaknya sholat yang dia lakukan. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu makro, Ya, itu hukumnya makro. tapi ini e, demikian pula tidak sampai membatalkan ya sholat orang tersebut. Allah taala a'lam. Bolehkah saya sholat tahajud dengan 8 rakaat dua salam dan ditutup dengan tiga rakaat. Maksudnya mungkin empat rakaat, empat rakaat kemudian tiga rakaat. Rasulullah SAW mengatakan, Salatul laili matna matna. Salat malam dua rakaat, dua rakaat. Jadi yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya kita melakukan salat malam dua rakaat, dua rakaat. Ya, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian setelah itu kita melakukan witir. Allah Ta'ala a'lam itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.